Yang kesimpulannya adalah menyembeli termasuk ibadah yang sangat agung. Di dalam dua ayat yang telah kita bahas, ibadah menyembeli disebutkan secara bersamaan dengan ibadah solat yang sudah kita maklumi ibadah solat itu adalah ibadah yang paling agung. Maka ini juga menunjukkan betapa agungnya ibadah menyembelih sehingga kita tidak boleh mempersembahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyembelih untuk pengagungan dan pendekatan diri kepada selain Allah, maka itu termasuk kategori syirik besar yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Kemudian setelah menyebutkan dua ayat, penulis menyebutkan dua hadis. Hadis yang pertama dalam bab ini qala rahimahullah an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridhoi beliau ia berkata Haddatsani Rasulullah SAW alaihi wasallam bi arba'i kalimatin Rasulullah sallallahu telah menyampaikan kepadaku empat kalimat La'anallahu man dzabaha li ghairillah Kalimat yang pertama Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wala'anallahu man la'ana walidayh. Dan semoga Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini yang kedua. Wala'anallahu man awa muhditsan. Dan semoga Allah melaknat orang yang melindungi pencetus dosa. Ini yang ketiga, wala'anallahu man ghayyara manaral ard. Dan yang keempat, semoga Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Rawahul Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah jemaah sekalian dalil yang ketiga di dalam bab tentang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau adalah seorang sahabat yang masyhur sudah kita kenali semuanya beliau adalah anak paman dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang terbaik keempat setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman serta khalifah kaum muslimin yang keempat dan termasuk sahabat yang sudah dijamin masuk surga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan buku-buku hadis para ulama ahlu sunnah seperti Kutubus Sittah kitab hadis yang enam Al-Bukhari Muslim Abu Daud Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i itu banyak sekali meriwayatkan hadis dari Ali bin Abi Thalib dan juga dari sahabat lain yang menerangkan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Bahkan di beberapa kitab hadis yang ditulis ulama ahlus sunnah ada bab khusus yang berjudul Fadail Ali bin Abi Thalib. Keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib. Iya. Dan kemarin kita sudah bahas di bab yang kelima tentang kewajiban berdakwah. Kewajiban berdakwah itu hadis yang ketiga atau dalil yang ketiga juga disebutkan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, beliau adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya Allah dan Rasulnya pun cinta kepadanya. Ya, subhanallah, orangnya masih hidup, belum wafat, sudah dikabarkan bahwa Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Ya. Di sini kita bisa petik satu pelajaran bahwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak ada yang membenci ahlul bait seperti tuduhan orang-orang syiah. Mereka menuduh para ulama ahlu sunnah menyembunyikan hadis-hadis tentang Ali bin Abi Thalib dan membenci beliau serta keluarganya. Ini tuduhan dusta, tuduhan yang tidak benar karena pada kenyataannya ulama ahlus sunnah meriwayatkan hadis dari Ali bin Abi Thalib dan juga menyebutkan hadis-hadis dari sahabat yang lain tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Jadi itu tuduhan yang tidak benar. Bahkan pengakuan mereka mencintai ahlul bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya pengakuan yang palsu, pengakuan yang dusta. Kenapa jemaah sekalian? Karena pada hakikatnya mereka tidak meneladani ahlul bait. Dan juga mereka membenci ahlul bait yang lain. Ya, termasuk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, naudzubillah, mereka tuduh seperti tuduhannya orang-orang munafik. Orang-orang munafik dahulu di Madinah mereka menuduh Aisyah radhiyallahu anha telah selingkuh. Lalu Allah turunkan ayatnya pembelaan dari langit kepada Aisyah radhiyallahu anha yang tertera di dalam surat An-Nur. Ya, persis sama dengan orang-orang Syiah, naudzubillah mereka menuduh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berselingkuh. Jadi mereka hanya mengaku cinta kepada sebagian ahlul bait sementara sebagian yang lain mereka membencinya. Inilah salah satu golongan sesat yang dikenal dengan nama golongan Syiah. Iya. Kemudian hadis ini juga terkandung padanya satu pelajaran penting yaitu bantahan terhadap sebagian golongan, sebagian golongan sufiah. Mereka punya pemahaman bahwa kepada Ali bin Abi Thalib atau kepada Abu Bakar atau kepada Umar dan Utsman ada ajaran-ajaran khusus yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa diberikan kepada sahabat yang lain. Kemudian mereka ciptakan sanat. Iya. Mereka buat sanat sendiri dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka buat-buat sendiri sanat yang palsu. Iya. Maka hadis ini adalah bantahan kepada mereka karena hadis ini, kalau kita lihat di dalam Sahih Muslim, ada kisahnya sebelumnya, yaitu dari Tufail. Tufail rahimahullah, salah seorang muridnya Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, Kulna li aliyin. Kami pernah berkata kepada Ali, Akhbirna bi syai'in asarrahu ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ali, kabarkan kepada kami sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahasiakan hanya untukmu. Jadi berkembang isu bahwa Ali bin Abi Thalib dapat ajaran khusus atau wasiat khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah seorang murid beliau Imam Tufail dari generasi tabi'in meminta kepadanya, kabarkan kepada kami, apa itu yang dirahasiakan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam kepadamu. Disebutkan dalam sebagian riwayat, Ali bin Abi Thalib marah ketika mendengarkan ucapan seperti ini. Lalu beliau kemudian berkata, Ma'asarra ilayya syai'an." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki rahasia khusus kepadaku yang tidak diketahui oleh orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan ajaran khusus kepadaku yang tidak diajarkan kepada orang lain. Jadi ini sekaligus bantahan kepada klaim sebagian orang mereka punya amalan khusus, punya zikir khusus yang tidak diberikan kepada orang lain. Jamaah sekalian, agama ini adalah agama yang sempurna. Allah utus nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat untuk seluruh makhluk. Jadi enggak mungkin ada satu ajaran yang hanya diajarkan kepada sebagian orang dan sebagian tidak mengetahuinya. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan tidak ada ajaran seperti itu. Akan tetapi aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadaku empat kalimat ini. Jadi Inilah empat kalimat yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Kalimat yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Di sini kata para ulama, kalimat ini bisa jadi maknanya doa, doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi juga maknanya pengabaran. Ya, jadi bisa saja kita terjemahkan Allah melaknat atau semoga Allah melaknat. Jadi dua kemungkinan. Iya. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian kalimat yang pertama. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita empat dosa terbesar. Empat dosa yang menyebabkan laknat. Apa itu laknat jemaah sekalian? Artinya adalah Allah menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Nauzubillah. Ini sangat berbahaya. Kalau Allah sudah melaknat seseorang, berarti Allah menjauhkan dia dari Allah tabaraka wa taala. Dan di sini ada empat sebab atau empat dosa yang menyebabkan laknat. Dan urutannya sesuai dengan tingkatannya. Ini pada umumnya, walaupun tidak semuanya, namun pada umumnya di dalam syariat, dalam Al-Quran dan Sunnah, urutan. Apakah urutan amalan atau urutan dosa-dosa menunjukkan yang disebut pertama itu yang paling besar. Maka di sini dari empat dosa yang disebutkan urutan yang pertama adalah dosa yang paling besar yaitu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal jemaah sekalian, kalau kita perhatikan, tiga dosa selanjutnya itu adalah dosa yang semuanya menyakiti orang lain. Ya, coba perhatikan. Dosa yang kedua menyakiti orang tua. Ini dosa yang terbesar setelah kesyirikan. Kemudian dosa yang ketiga mencetuskan perbuatan dosa di tengah-tengah masyarakat sebagaimana akan kita jelaskan nanti. Kemudian yang ketiga, merubah atau yang keempat merubah batas-batas tanah. Ini semuanya dosa yang kedua sampai keempat semuanya mengandung mengandung apa? Kerugian bagi orang lain. Iya. Mengandung kezoliman bagi orang lain. Sedangkan yang pertama tidak sedikit pun mengandung kezoliman bagi orang lain. Tapi yang pertama dosanya lebih besar. Kenapa jemaah sekalian? Karena yang pertama itu termasuk kategori kesyirikan. Termasuk kategori kesyirikan sebagaimana telah kita bahas bahwa menyembelih adalah ibadah yang sangat agung sehingga ketika seseorang menyembelih untuk pengagungan atau pendekatan diri kepada selain Allah berarti dia telah beribadah kepada selain Allah tabaraka wa taala. Jadi hadis yang mulia ini mengingatkan kita betapa dahsyatnya dosa kesyirikan dan juga betapa besarnya dosa menyembelih untuk selain Allah itu termasuk kategori kesyirikan yang akan menyebabkan pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah jemaah sekalian, ini bukan dosa sepele. Orang yang melakukannya walaupun dia tidak merugikan orang lain, tetapi itu adalah dosa yang sangat besar sehingga dia akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, mungkin kita bertanya, Kenapa? Dosa syirik itu adalah dosa terbesar. Lebih dari dosa merugikan orang lain. Lebih daripada dosa membunuh. Membunuh sangat merugikan orang lain. Atau mencuri, korupsi. Semua dosa itu merugikan orang lain. Tetapi syirik lebih besar. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang yang berbuat syirik itu pada hakikatnya dia menghina Allah. Melecehkan Allah. Menista Allah itu pada hakikatnya. Jadi pada hakikatnya setiap orang yang melakukan syirik itu penghinaan kepada Allah, penistaan kepada Allah. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Ibadah yang seharusnya dia berikan hanya kepada Allah, dia berikan kepada makhluk. Di situ letak dia menyamakan Allah dengan makhluk. Apalagi kalau dia meyakini ada selain Allah yang mencipta atau memberi rezeki atau yang menghidupkan dan mematikan, atau yang mendengarkan doa dan mengabulkannya. Maka itu berarti dia menghina Allah sebab dia samakan Allah dengan makhluk yang diibadahi. Iya. Apalagi kalau jelas-jelas penghinaan seperti ucapan Allah memiliki anak. Ini ucapan orang-orang Nasrani juga orang-orang Yahudi, mereka mengatakan Uzair anak Allah Orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Orang-orang musyrik dahulu mengatakan malaikat adalah anak perempuannya Allah. Iya. Ini sudah jelas-jelas penghinaan. Karena orang yang mengatakan demikian berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk yang punya anak. Jadi bagaimana mungkin Allah yang maha suci, yang maha perkasa, yang maha besar, yang maha kuat, yang maha agung disamakan dengan makhluk yang hina, makhluk yang rendah, yang kotor, yang berurusan dengan kotoran, najis, penuh dosa dan seterusnya. Maka ketika seseorang menyembah selain Allah, berarti dia telah melecehkan Allah tabaraka wa taala. Iya. Jadi jemaah sekalian, hadis yang mulia ini mengingatkan kita bahwa menyembelih untuk selain Allah adalah dosa kesyirikan dan dosa yang akan menyebabkan pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita sayang saudara kita, maka kita harus menasehati mereka, menegur mereka apabila mereka terjerumus di dalam kesyirikan. Dan harus kita ajarkan kepada mereka ilmu ini supaya mereka tidak melakukan kesyirikan. Karena banyak orang terjerumus dalam kesyirikan disebabkan ketidaktahuan. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Jemaah sekalian, melaknat kedua orang tua itu bisa jadi dengan dua cara. Pertama melaknat secara langsung. Apa arti melaknat di sini? Melaknat manusia atau melaknat makhluk itu maknanya ada dua. Yang pertama mendoakan supaya dia mendapat laknat Allah. Yang kedua maknanya adalah mencaci maki. Mencaci maki. Jadi itu dua makna laknat. Jadi siapa yang mencaci maki kedua orang tuanya, berarti dia melaknat kedua orang tuanya. Nauzubillah. Iya. Nah, melaknat kedua orang tua itu ada dua cara. Pertama dia lakukan secara langsung. Dia mencaci maki orang tuanya. Nauzubillah, ini dosa yang sangat besar sehingga Allah akan melaknat pelakunya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa durhaka pada kedua orang tua adalah dosa terbesar setelah syirik. Makanya disebut pada urutan yang kedua. Setelah syirik, yang berikutnya adalah dosa durhaka pada kedua orang tua. Namun dalam hadis ini, kedurhakaannya itu lebih spesifik lagi. Dalam bentuk mencaci maki atau mendoakan laknat. Bisa dilakukan secara langsung, ini yang pertama. Dan yang pertama ini mungkin jarang orang yang melakukannya kecuali anak yang betul-betul durhaka. Ya. Mungkin orang kafir pun gak akan melakukan ini. Tapi jemaah sekalian, bentuk yang kedua banyak orang yang melakukan. Iya. Lebih banyak orang yang melakukan. Seperti apa bentuk yang kedua? Yaitu dia melaknat orang tuanya namun tidak langsung. Tidak langsung bagaimana caranya? Dia laknat dulu, dia caci maki dulu, dia rendahkan orang tuanya orang lain lalu orang itu membalas merendahkan orang tuanya. Ya, begitu caranya, tidak langsung. Pada hakikatnya dia sudah melaknat orang tuanya sendiri. Hati-hati jamaah sekalian. Kalau kita mencaci maki orang tuanya orang lain, kita rendahkan orang tuanya, lalu dia balas merendahkan orang tua kita, berarti kita telah mencaci maki orang tua kita sendiri. Hati-hati. Dan ini sebagaimana hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda minal kabair syatmur rajul walidai termasuk dosa besar seseorang mencaci orang tuanya atau kedua orang tuanya. Sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin ada seseorang mencaci maki kedua orang tuanya sendiri?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, subbu abar rajul fayasubbu abahu wa yasubba um, ummahu Dia mencaci ayahnya orang lain, lalu orang itu balas mencaci ayahnya. Dia mencaci ibunya orang lain, lalu orang itu balas mencaci ibunya. Jadi demikian jemaah sekalian, termasuk dia sudah melaknat kedua orang tuanya yang akan menyebabkan dia mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Satu hari sahabat Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu karena saking marah emosi kepada budaknya sehingga dia mengatakan kepada budaknya engkau anak wanita hitam iya karena lagi marah maka hal ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi marah besar Nabi SAW mengatakan kepada beliau inna kamruun fika jahiliyah sesungguhnya engkau wahai Abu Dhar seseorang yang pada dirimu masih ada perangai jahiliyah maka dengan sebab itu Abu Dhar bertobat, bahkan kemudian budaknya itu benar-benar dia muliakan. Ya, gara-gara itu budaknya dia muliakan. Ya, tidaklah dia makan kecuali budaknya akan makan makanan yang sama. Tidaklah dia berpakaian kecuali budaknya akan ber, apa namanya berpakaian yang sama. Ya karena dia ingat apa namanya kemerahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Kemudian yang ketiga, anallahu man awa muhdisan. Dan Allah melaknat orang yang melindungi pencetus dosa. Muhdisan. Bisa juga dibaca muhdasan. Artinya apa? Dosanya itu sendiri. Jadi hadis ini bisa dibaca dua. Muhdisan dan muhdasan. Dan juga dalam sebagian riwayat. Man awah hadasan. Orang yang melindungi hadasan. Dosa itu sendiri. Hadasan sama maknanya dengan muhdatan, Iya. Apa maksud pencetus dosa di sini jemaah sekalian? Maksudnya ada dua. Pertama, di satu negeri atau satu tempat, satu kampung, orang tidak tahu dosa itu. Orang ini yang pertama memberikan contoh. Nauzubillah. Iya. Dia yang pertama memberikan contoh. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah dia menciptakan cara-cara baru di dalam agama. Ya, ini persis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina nahada." Perhatikanlah kalimat ahdatha sama dengan muhditha. Ya, kalau ahdatha itu fiilnya, kalau muhditha itu fa'ilnya. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha" Siapa yang mengada-ada, yang menciptakan fi amrina hadza ma saminhu minhu di dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya. Yaitu dia klaim sebagai ajaran agama padahal tidak berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah fahuwa raddun. Maka amalan tersebut tertolak. Jadi ini makna yang kedua, dia menciptakan cara beragama atau cara beribadah yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang melindunginya dia akan mendapatkan laknat Allah. Bagaimana lagi dengan pelakunya jemaah sekalian? Orang yang melindunginya saja dia akan dilaknat oleh Allah. Bagaimana lagi dengan pelakunya? Dan para ulama menyebutkan makna melindungi itu bisa bermacam makna. Bisa jadi dia sekedar diam saja ridho, setuju, atau dia sebenarnya orang sebenarnya sudah akan dihukum. Kalau pemerintah dahulu, para pelaku bid'ah itu dihukum berat. Itu pemerintahan Islam dahulu. Ya. Orang yang berbuat bid'ah di masa Umar bin Khattab itu dipukul dengan pelepah korma sampai berdarah-darah. Iya. Jadi dihukum berat di masa pemerintahan Islam dahulu. Orang yang mengada-ada dalam agama, yang menciptakan cara baru dalam beragama, diberikan hukuman berat. Dan itu termasuk tugas pemerintah. Iya. Nah, ketika dia akan dihukum, ternyata ada pihak yang melindunginya. Termasuk orang yang mencetuskan dosa itu tadi, dosa yang sifatnya umum. Kemudian ada pihak yang melindunginya, padahal dia sudah seharusnya dihukum, maka orang yang melindunginya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jamaah sekalian, tentu pelakunya lebih besar lagi laknat yang akan dia terima. Orang yang melindunginya saja besar laknatnya apalagi yang melakukannya. Makanya jamaah sekalian, apabila kita melihat kemungkaran, tidaklah patut kita untuk diam. Hendaklah kita berusaha untuk menegur atau paling tidak kita benci dalam hati kita tidak setuju dengan perbuatan tersebut dan kita harus berusaha untuk merubah kemungkaran itu. Baik. Kemudian yang keempat, yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala'anallahu man ghayyara manaral ard." Dan Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Ulama di sini ada beberapa penafsiran. Apa yang dimaksud dengan batas-batas tanah? Di antaranya yang pertama adalah tanda-tanda lalu lintas di jalan atau tanda-tanda arah perjalanan. Ya. Seperti yang kita lihat hari ini. Ada tanda misalkan ini mengarah kemana, ini mengarah kemana. Kemudian ada orang yang iseng. Dia rubah arahnya. Ini hati-hati. Dosanya sangat besar sekali. Ya. Atau tanda dilarang parkir. Dia, dia ganti dengan tanda lain. Boleh parkir misalkan. Ya. Apalagi kalau muncul kemudaratan. Tanda dilarang berhenti, dia hilangkan tanda tersebut. Kalau kemudian muncul kecelakaan, tentu dosanya lebih besar lagi. Ini makna yang pertama. Merubah tanda-tanda lalu lintas di jalan. Makna yang kedua adalah merubah batas kepemilikan tanah. Ya, ini mungkin yang lebih banyak terjadi merubah batas kepemilikan tanah. Artinya, tanah orang lain dimasukkan di dalam area kepemilikannya. Patoknya dia rubah. Sama saja, kata para ulama, sama saja. Apakah tanah itu milik pribadi orang lain atau milik umum? Seperti tanah untuk pasar, tanah untuk masjid, tanah untuk jalanan umum, kemudian dia patok, dia ambil sebagian, dimasukkan ke dalam area tanah miliknya maka orang seperti ini akan mendapatkan laknat Allah dan di dalam hadis yang lain ada ancaman lain lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtata'a shibran minal ard tuwikahu yaumal qiyamah min sab'i aradin." Siapa yang mencuri sejengkal tanah, maka akan dikalungkan pada hari kiamat kepadanya dari tujuh lapis bumi. Jadi ini dosa yang sangat besar. Kemudian makna yang ketiga adalah dia merubah batas-batas tanah haram. Jadi tanah haram di Makkah itu ada batas-batasnya. Sekarang ini pemerintah Saudi sudah apa namanya bikin tanda-tandanya. Ya. Kalau ada orang yang iseng kemudian dia rubah batas-batas tersebut, maka dia termasuk yang akan mendapatkan laknat Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, inilah empat dosa besar yang patut kita waspadai yang akan menyebabkan seseorang itu dilaknat Allah Terutama yang pertama itu mengandung kesyirikan, bukan sekedar dilaknat tapi bahkan akan kekal di dalam neraka kalau seseorang mati sebelum bertobat dari dosa kesyirikan. Semoga bermanfaat, mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. melindungi orang yang menistakan Al-Quran itu lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Itu bisa sampai pada tingkat kekufuran. Iya. Kenapa? Karena meridoi kekafiran, melindungi kekafiran adalah kekafiran. Kalau yang disebutkan dalam hadis ini, ini sifatnya masih umum. Iya. Misalkan dia berbuat, katakanlah dia yang pertama mencontohkan perzinahan. Iya. Bezina dosa besar. Orang yang melindunginya, melindungi pelakunya, dia akan mendapatkan laknat. Padahal itu bukan dosa kekafiran. Kalau yang dia lindungi, orang yang melakukan dosa kekafiran, yang seharusnya dia dihukum, ini lebih dahsyat lagi. Ini bisa sampai pada tingkatan kekafiran. Kapan dia menjadi kafir? Kalau dia setuju. Ya. Kalau dia setuju dengan perbuatan orang yang menghina Al-Quran itu, maka dia kafir sama dengan orang yang menghina itu tidak ada bedanya. Ya, ini kaidah penting dalam akidah. Menyetujui kekafiran adalah kekafiran. Ya, meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Kenapa? Karena konsekuensi la ilaha illallah kita disuruh benci terhadap kekafiran. Iya kan? La ilaha illallah Bagian kalimat yang kedua illallah uh, la ilah yang pertama, bagian kalimat yang pertama la ilaha maknanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Itu bermakna wajib bagi kita berlepas diri dari semua kesyirikan dan kekufuran. Kalau kita tidak berlepas diri, maka berarti kita setuju dengan kesyirikan dan kekufuran tersebut, berarti kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan itu batal. Ya. Kalau kita setuju dengan kekafiran dan kesyirikan. Ya, Jadi ini kaidah penting dalam akidah. Menyetujui kekafiran walaupun dia nggak ikut melakukan, tapi dia setuju. Ya. Maka itu juga kekafiran. Ya. Apalagi bukan sekedar setuju. Melindungi malah yang sepatutnya dihukum. Dan ulama sepakat seluruhnya hukumannya adalah hukuman mati. Ya. Siapa yang melindunginya, dia bisa masuk dalam kategori kekafiran. Tetapi kalau dia melindungi bukan karena setuju dengan kekafirannya, maka itu adalah dosa besar namun tidak sampai tingkatan kekafiran. Ya. Mungkin dia melindungi karena apa? Pingin dapat jabatan misalkan. Ya. Dia pingin dapat bagian proyek misalkan, ya. Kalau penista agama ini bebas nantinya. Misalkan. Maka kalau dengan tujuan itu tidak diragukan lagi, itu adalah dosa besar. Namun tidak sampai pada tingkatan kekafiran. Iya. Barangkali demikian Pak. Wallahu alam. Masih ada waktu, silahkan. Selamat. Gimana Pak? Jadi pertanyaannya kalau ternyata yang terpilih pemimpin non muslim. Iya. Bagaimana sikap kita? Pertama jemaah sekalian, sikap kita adalah yang pertama sekali perlu bertobat kepada Allah. Iya. Perlu evaluasi diri. Iya. Berarti kita ini betul-betul lemah. Iya. Betul-betul lemah. Terhina kita. Ini hina ini namanya. Kita mayoritas muslim yang terpilih orang kafir. Dan bahkan bukan orang kafir biasa, penghina Al-Qur'an. Subhanallah. Ini betul-betul hinaan bagi kita. Ya. Maka yang pertama kita lakukan taubat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah sekalian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, tidaklah kehinaan ini menimpa kita kecuali karena dosa. Ya. Nabi SAW bersabda, "Idza tabayatum bil inah wa akhadtum adnabal baqari wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullah la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." kalau kalian sudah melakukan jual beli dengan cara inah, yaitu cara riba. Dan kalian memegang ekor-ekor sapi serta ridho dengan pertanian, maksudnya cinta dunia. Itu kata kiasan. Kata majas, cinta dunia. Dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Allah tidak akan menghilangkan kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi ini yang perlu kita koreksi. Tidaklah kita terhina seperti ini kecuali karena dosa-dosa kita. Ya. Jadi jangan dulu mau cari apa namanya kesalahan di orang lain atau mau cari kambing hitam. Salahkan dulu diri kita sendiri. Koreksi diri kita, evaluasi diri. Pasti banyak dosa-dosa kita sehingga kita dihinakan seperti ini. Iya. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, Allah juga mengabarkan kepada kita Kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan orang zalim itu memimpin orang-orang zalim yang seperti dia disebabkan dosa-dosa yang mereka kerjakan. Jadi berkaca diri kita. Kita ini zalim berarti sehingga Allah timpakan hukuman kepada kita. Yang menjadi pemimpin kita adalah orang yang zalim. Makanya kata Imam Al Hasan Al Basri Pemimpin yang zalim itu adalah azab Allah. Karena dosa-dosa kita. Sehingga azab Allah itu nggak mungkin dilawan dengan kekuatan. Kalau begitu dilawan dengan apa? Dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu pada hakikatnya. Kita banyak dosa, kita banyak zalim, kita bertobat kepada Allah. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, ini yang paling penting adalah kalau ternyata banyak umat Islam yang memilih dia, seharusnya kita sadar di pundak kita ada tanggung jawab besar untuk berdakwah. Untuk meluruskan akidah. Ya. Kalau dia terpilih berarti banyak orang muslim yang milih dia. Kok bisa? Muslim memilih orang kafir. Berarti apa? Masyarakat kita ini banyak rusak akidahnya. Kalau mereka tahu iman yang benar, akidah yang benar, gak mungkin mereka memilih orang kafir. Iya kan? Maka harus kita ini tugas kita. Oleh karena jemaah sekalian, tidak ada solusi yang terbaik untuk semua permasalahan kita kecuali dengan mendakwahkan tauhid. Mungkin kita nggak bisa lihat langsung, mungkin kita nggak bisa lihat langsung hasilnya, tapi jemaah sekalian kita akan lihat itu lima tahun yang akan datang, atau puluhan tahun yang akan datang, atau bahkan kita nggak bisa melihatnya, tapi anak cucu kita yang merasakan. Iya. Tapi kita harus mulai dari sekarang. Itulah sebenarnya solusi yang terbaik. Apa yang harus kita lakukan menghadapi keadaan ini? Dakwahkan tauhid. Kalau begitu harus dalami dulu, pelajari tauhid, hafalkan itu kita tauhid. Amalkan dan dakwahkan. Itulah metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan lihat bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masyarakat dan menumbangkan kesyirikan dan kekufuran. Dimulai dari dakwah tauhid. Dimulai dari satu orang dua orang pengikut, tiga orang terus berkembang sampai menjadi kekuatan besar. Kenapa? Karena mereka diberikan pertolongan Allah sebab iman mereka sudah baik. Iman mereka sudah bagus. Tauhid mereka bersih dari kesyirikan. Sehingga dengan sebab itu Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Ini yang harus kita sadari. Kalau ternyata banyak yang pilih orang kafir itu, berarti masyarakat kita dalam kondisi yang sangat parah akidahnya. ya, Perlu kita lebih giat lagi untuk mendalami ilmu tauhid, ilmu akidah, kemudian kita berdakwah kepada masyarakat kita. ya. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, memang betul pemimpin yang kafir itu bahkan ulama sepakat wajib diturunkan. Ya. Bahkan walaupun dia tadinya muslim, dia tadinya muslim kemudian kafir menjadi murtad, itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Dia harus dilengserkan. Iya, sepakat ulama. Tapi jamaah sekalian, ulama juga sepakat. Tidak boleh kita merubah kemungkaran, lalu muncul kemungkaran yang lebih besar. Iya, jadi jangan kita berusaha mau menurunkan dia, malah terjadi pertumpahan darah antara kita muslim dengan aparat muslim. Itu mudaratnya lebih besar. Ya, kalau begitu lebih baik apa ya? Lebih baik sabar. Sabar terus berdakwah dan tunggu saja nanti pemilu akan datang. Ya. Mudah-mudahan dia nggak terpilih lagi. Jadi kalau misalkan kita berusaha menurunkan dia, lalu bisa muncul kemudaratan yang lebih besar, nggak boleh kita lakukan. Tidak boleh kita lakukan. Iya. Makanya tidak ada ulama yang berfatwa orang muslim di Amerika harus menurunkan presidennya. Padahal itu wajib tapi ulama nggak ada yang berfatwa demikian. Kenapa? Kalau mereka lakukan, mudaratnya lebih besar. Ya, bahkan mereka bisa musnah dari Amerika semuanya. Mudaratnya bisa lebih besar. Jadi ini kaidah penting dalam merubah kemungkaran. Jangan sampai muncul mudarat yang lebih besar. Jangan sampai muncul mudarat yang lebih besar. Di masa Imam Ahmad rahimahullah sudah ada penista agama, penista Al-Qur'an, Kebetulan yang melakukan juga pemimpinnya. Ya, khalifahnya ketika itu. Apa yang dia katakan? Al-Qur'an itu makhluk. Ini penistaan berat sebenarnya. Ya. Karena dia mengatakan Al-Qur'an makhluk, seluruh Al-Qur'an, bukan satu ayat saja. Kalau mengatakan Al-Qur'an makhluk jamaah sekalian, berarti Al-Qur'an itu bisa benar bisa salah. Iya kan? Ini penistaan berat. Iya. Bukan hanya itu jamaah sekalian. Khalifah ini di masa Imam Ahmad, dia juga memaksa para ulama untuk mengikuti dan mengajarkan akidahnya ini. Al-Quran itu kalamullah. Ulama seluruhnya sepakat. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, dia kafir. Seperti disebutkan dalam akidah Imam Bukhari, dalam akidah Imam Syafi'i, dalam akidah Imam Abu Hanifah, semuanya sepakat. Orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, dia kafir. Bukan hanya itu jamaah sekalian, dia juga menyiksa dan memenjarakan para ulama di masa itu. Dan membunuh bahkan. Termasuk Imam Ahmad yang jadi korban. Disiksa dan dipenjara. Kemudian, para fukaha ketika itu sudah nggak tahan. Sehingga mereka berkumpul, lalu minta saran Imam Ahmad. Bagaimana kalau kita berontak saja? Kita turunkan dia. Maka Imam Ahmad mengingatkan mereka, mudaratnya akan lebih besar yaitu akan terjadi apa? Pertumpahan darah antara sesama muslim, antara muslim yang mendukung dia antara dan muslim yang apa namanya? kontra kepadanya. Jadi dilarang oleh imam. Ini kaidah jamaah sekalian, merubah kemungkaran jangan sampai memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Saya berikan satu contoh terakhir. Orang munafik di masa Nabi saw alaihi wasallam, Abdullah bin Ubay bin Salul dan pengikut-pengikutnya para sahabat minta izin kepada Nabi untuk membunuh mereka. Kenapa jemaah sekalian? Mudarat mereka terhadap Islam sangat besar. Lebih berbahaya daripada orang kafir. Itu orang munafik dahulu. Maka sahabat minta izin, bahkan putranya sendiri, putranya Abdullah bin Ubay bin Salul minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuh ayahnya. Dan dia memang pantas mati. Tapi jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Kenapa? Beliau mengatakan, saya khawatir orang-orang kafir akan mengatakan Muhammad membunuh para sahabatnya. Karena mereka nggak tahu kan, ini munafik, ini muslim beneran. Nabi takut mereka mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya sehingga sudah tidak ada lagi yang berani masuk Islam. Jadi jamaah sekalian, Nabi tidak merubah kemungkaran. Kenapa? Karena takut muncul kemungkaran yang lebih besar. Ini yang harus kita pikirkan. Setiap tindakan kita merubah kemungkaran itu bagus, tapi kita harus kita perkirakan, kita pikirkan, kita musyawarahkan, kita dengarkan petunjuk para ulama, jangan sampai memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam. rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.